<clears throat> Kemudian kita lanjutkan wa qauluhu rahimahullah dan Imam At-Tahawi rahimahullahu berkata wa naral masha 'alal khuffaini في السفر والحضر كما جاء في الأثر dan kita berpendapat dan kami berpendapat <clears throat> mengusap kufain kufain ini sepatu panas dia mirip uh, ataupun kaos kaki tetapi terbuat dari kulit ya terbuat dari kulit yang biasanya dipakai pada musim dingin dan khufain ini bentuknya uh, agak panjang sampai menutupi mata kaki ya sampai menutupi mata kaki jadi kalau seorang pakai khufain maka mata kakinya pun tertutup <clears throat> warna masha al khufain dan kami berpendapat adanya mengusap kufain fi safar wal hadar baik ketika safar maupun ketika mukim kama jaa fil azhar sebagaimana yang tercantum dalam azhar dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum <clears throat> di sini Imam Al tahawi mencantumkan masalah mengusap Kufain. Padahal sebelum-sebelumnya dia membahas masalah hal-hal yang sangat prinsipil. Tetapi pada matan selanjutnya beliau menyinggung masalah Kufain, mengusap masalah Kufain, mengusap Kufain. Dia tidak menyinggung masalah wudhu. Tidak menyinggung masalah wudhu. Tidak menyinggung mengenai mandi tidak menyinggung mengenai bagaimana cara menghilangkan jenazah, dalam eh, cara menghilangkan najis. Dan mengapa beliau menyinggung masalah mengusap kufain? Tentu ini ada perkara yang berkaitan dengan akidah. Mengenai mengusap kufain, ini tercantum dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan hadis tersebut sudah sampai pada derajat mutawatir. Sampai pada derajat mutawatir. Banyak sekali jalur-jalurnya. Banyak sekali hadis-hadisnya. Dan tidak hanya berasal dari satu sahabat. Puluhan sahabat meriwayatkan hadis yang mengusap kufain. Oleh karena itu, hadis mengusap kufain telah mencapai derajat mutawatir Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya al-mutawatir yufidul yakin. Kalau sudah sampai pada derajat mutawatir berarti sudah bisa sangat dipastikan ini benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di safar wal hadar baik ketika safar maupun ketika hadar, ketika mukim. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan mengusap kufain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mengusap kufain ketika safar salah satu ayamin walayalihinna ketika safar mengusapnya selama tiga, ma tiga hari tiga malam tiga hari tiga malam kemudian untuk mereka yang mukim satu hari satu malam. Terhitung dari mulai kapan batalnya wudhu, kapan dia mulai mengusap khufain. Contoh. <coughs> Kalau kita katakan satu hari satu malam, berarti berkisar 24 jam. Seorang berwudu pada waktu zuhur. Ya. Berwudu ketika zuhur setelah dia berwudu, kemudian memakai sepatu khob. Sepatu khob itu sampai menutupi mata kaki, seperti sepatu buat anak-anak. Nah. Ketika dia hendak sholat asar, ya, ketika hendak sholat asar, dia perlu wudhu kembali <clears throat> karena wudhunya sudah batal. Maka terhitung mulai dia mengusap yaitu ketika asar bukan ketika dia memakai sepatu hoofnya. Kapan dia mengusap, di situ terhitung. Berarti akhir daripada akhir daripada uh, bolehnya dia mengusap kufain yaitu pada sholat zuhur esok harinya. Sholat asarnya sudah tidak dibolehkan karena sudah terhitung satu hari satu malam. Ham. Seandainya dia memakai uh, berwudu, mencuci kakinya dan memakai kufain. Syaratnya memakai kufain, ya. Syaratnya memakai kufain dan mengusap kufain. Sebelum dia memakai, dia harus berwudu secara lengkap dahulu, <clears throat> yaitu dengan mencuci kaki, membasuh kaki. Sebagaimana seorang sahabat ketika dia hendak me, uh, menanggalkan sepatu Rasulullah sallallahu alaihi apa kata Rasulullah? Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan saja enggak usah tanggalkan karena tadi aku pakai uh, sepatu ini dengan kaki yang sudah suci. Artinya beliau sudah membasuh kakinya dan memakai kufain. Jadi kalau dia beruduk pada sholat zuhur dengan membasuh kaki dengan sempurna, kemudian memakai sepatu kufain. Sudah? Ketika zuhur, ya, zuhur karena wudhunya nggak batal, karena wudhunya tidak batal, maka dia nggak berwudhu. Ketika dia mau sholat maghrib, wudhunya batal dan di situ dia berwudhu kembali dan mengusap apa? Mengusap kufain. Berarti esok harinya selesai uh, selesai uh, usai selesainya waktu uh, pengusapan uh, hufain yaitu pada sholat asar. Mengapa? Karena dia dimulai mengusapnya pada sholat maghrib. Jadi itu hitungannya satu hari satu malam. Ya, bukan ketika dia pakai. Karena bisa saja ketika dia pakai pada sholat subuh, zuhur dia nggak batal. Ya, asar dia nggak batal misalnya Maghrib dia nggak batal. Ya bisa saja seperti itu. Ya. Isya dia baru batal misalnya. Ketika sholat isya dia batal uduknya dan dia beruduk dan mengusap kufain. Cara mengusap kufain antum ambil air kemudian nah begitu. Begitu saja. Kiri kanan. Eh, kanan kiri. Begitu cara mengusap kufain. Nah, sekarang para ikhwatiddin nasallahu iyyakum, sunnah ini tercantum dalam hadis yang mutawatir. Sunnah ini tercantum dalam hadis yang mutawatir. Dan orang Syiah, nah ini sebenarnya berkaitan dengan Syiah. Dan orang Syiah berkeyakinan bahwasanya berudu tidak membasuh kaki. Tetapi dengan mengusap kaki. Nah ini dia. Ya, orang Syiah berkeyakinan wudu dengan cara mengusap kaki, tidak dengan membasuh kaki. <coughs> Mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Basuhlah wajahmu dan tanganmu ilal marafiq sampai siku. Wamsahu, perhatikan ya. Wamsahu biru biruusikum. Biruusikum dengan baris bawah. Biruusikum. Wa arjulakum. Wa arjulakum. Biruusikum wa arjulakum dan usaplah kepalamu wa arjulakum dan kakimu. Ini masalah di kaki. Sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan kakimu apakah dia kembali kepada membasuh sebagaimana membasuh wajah dan tangan ataukah kembali kepada me, seperti mengusap kepala karena usaplah kepalamu dan kakimu nah begitu ayat ini memiliki dua kiroat Ayat ini memiliki dua kiraat yaitu wamsahu biruus biruusikum wa arjulakum wa arjulakum dengan baris atas wa arjula dengan kiraat yang lain wamsahu biruusikum wa arjulikum dengan kasroh berbaris baris bawah ada dua kiraat ya jadi wamsahu biruusikum wa arjulakum dengan kiraan yang lain yang juga sahih, wamsahu biruusikum ba'arjulikum. wa Kalau kita baris ataskan wamsahu biruusikum ba'arjulakum, wa maka kaki berwudu untuk kaki dikemba, dikembalikan kepada me, seperti membasuh. Kenapa? apa? Waqsilu wujuhakum. Perhatikan, baris atas kan? Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Udah. Wa aydiyakum. Ketika menyebutkan kaki juga disebut wa arju lakum. Berarti kaki juga di dibasuh. Apabila kita membacanya dengan berbaris bawah Fasilu wujuhakum, wajuhakum. Wa aidi yakum. Ilal marofik. Wamsahu bi ru'usikum. Wa arju likum berarti untuk berwuduk yang berkaitan dengan kaki juga diusap seperti kepala. Nah, karena sama-sama sikum dengan arjulikum kaki. Paham nggak di sini? Hah? Ini karena nggak ada papan tulisnya maka agak repot. Sekali lagi. Sekali lagi. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum akum wa kum sama-sama baris atas wamsahu birusikum wa arju lakum karena dia berbaris atas maka kaki juga dibasuh sebagaimana membasuh muka dan tangan. kiroah yang kedua. Faksilu hakum wa yakum ilal marafiq. Wamsahu biru sikum <clears throat> wa arju likum. Nah, karena li sama dengan uh, ruusikum kepala, ya. Usaplah kepalamu dan kakimu, kakimu arjulikum, maka kaki juga diusap. Nah, inilah dalil yang dipakai oleh orang Syiah bahwasanya kaki tidak dibasuh menurut kiroah yang sahih. Nah, hmm. ini dalilnya. Dan para ulama kiroah sepakat bahwasanya wamsahu usikum wa arjuli kalau yang ada di Quran-Quran kita sekarang ini wa arjulakum. Ya. Kiroah wa arjulikum juga sahih. Ya. Juga kiroah sahih. Inilah yang dipakai orang-orang Syiah sebagai dalil bahwasanya untuk kaki juga diusap. Begitu. Para hafidin anzalallahu wa iyyakum. <clears throat> Hanya saja kelirunya mereka bagaimana? Kekeliruan mereka terletak mengartikan wa arjulikum ini diartikan sesuai dengan logika. Tidak mentafsirkannya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mentafsirkannya. Karena kalau kita lihat secara zahir ayat, basuhlah ka, uh, kepalamu, uh, usaplah kepalamu dan kakimu, berarti kaki juga di diusap, kan begitu. Sama-sama diusap seperti kepala. Kalau kepala diusap, berarti kaki juga diusap. Dan dalilnya sahih. Hanya saja istidlal yang keliru. Ketika kita membaca wa arjulikum berbaris bawah, kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kakinya ketika berwudu? Dan pernahkah para sahabat mengusap kakinya ketika berwudu? Pernah enggak? Hah? Ternyata pernah. Ternyata pernah. Yaitu ketika mengusap kufain tadi. Ya. Ketika mengusap sepatu panas tadi, sepatu kufain. Sekarang, pernahkah Rasulullah, para sahabat, para tabiin atau tabi tabiin mengusap kakinya ketika beruduk dengan kaki telanjang? Ternyata tidak pernah. Ya, ternyata tidak pernah. Ini menandakan apa? menandakan apabila kita membaca wamtahu biruusikum wa arjulikum boleh kita baca warjulikum artinya apa boleh mengusap tetapi mengusap kalau kita memakai sepatu hufain nah itu artinya ya bukan sebagaimana yang dipahami oleh orang Syiah ini satu yang kedua Pendapat ulama yang lain yang kedua. Kira'ah wamtahu biru'usikum wa arjulikum dengan kita membaca wa arjulikum juga bisa diartikan dengan membasuh. Ya. Dengan kita membaca kasroh berbaris bawah juga bisa diartikan membasuh. Mengapa? Kau perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu Idza tum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq membasuh tangan sampai siku. Ya, membasuh tangan sampai siku. Kemudian <clears throat> wamtahu birusikum. Usaplah kepala kamu. Ada disebut sampai mana? Hah? Nggak disebutkan ya? Dan usaplah kepala kamu. Kita baca wa'idi wa arjulakum ya. Kita baca baris bawah. Wa arjulikum ilal ka'bain. Dan usaplah kakimu dan usaplah uh, kepalamu dan kakimu hingga kedua mata kaki. Di dalam bahasa Arab ini bisa diartikan membasuh mengapa? Karena di situ disebutkan ilal ka'bain. Ada kalimat goyah. Dan kakimu hingga mata kaki. Kalaupun kita baca wa arjulikum ilal maro, ilal ka'bain, posisinya sama seperti wa aidikum ilal marofik. Udah. Kalaupun kita baca wa arjulikum dengan baris bawah ilal ka'bain dan kakimu hingga kedua mata kaki, ya hingga kedua mata kaki sama seperti dan kedua tanganmu hingga siku. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya kaki itu juga dibasuh walaupun kita membaca dengan berbaris bawah. Karena kalau kita artikan mengusap seperti kepala tidak mempunyai batas. Seandainya wa arjulikum itu artinya mengusap tentu tidak perlu ilanya, sampainya. Seharusnya bagaimana? Kalau artinya hanya mengusap juga, wamsahu beri usikum arjulikum, sudah titik, tidak pakai ilal ka'bain sampai kedua mata kaki. Paham ya? Nah, jadi ini. Kemudian <clears throat> lantas ya lantas apa bedanya antara aidikum ilal marofik dengan wa arjulikum minal ka'bain. Kalau kita kalau aidiakum itu berkaitan dengan membasuh sementara wa arjulikum berkaitan dengan mengusap. Kita baca baris bawah. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya ketika membasuh kaki harus menggunakan uh, apa namanya? dengan uh, menghemat air. Ketika membasuh kaki dengan cara menghemat air. Mengapa? Karena dia dikembalikan dengan mem mengusap. Paham artinya? Nah, jadi kalau kalimat ilal ka'bain kalimat ilal ka'bain itu artinya juga membasuh tetapi dengan cara menghemat <coughs> air. Mengapa kaki harus menghemat sementara tangan tidak? Hah? <coughs> Mengapa? Kira-kiranya bagaimana? Karena biasanya yang lebih kotor itu kaki. Biasanya yang lebih kotor itu kaki. Oleh karena itu biasanya air yang dipakai lebih banyak, lebih boros yaitu ketika membasuh kaki ketimbang membasuh tangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan qiraah kedua, "Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain juga harus dibasuh tapi dengan catatan dengan menghemat air. Nah, begitu. Jadi, walaupun kita membaca wa arjulakum ataupun wa arjulikum keduanya bermakna satu yaitu membasuh. Kalaupun kita artikan dengan mengusap, artinya mengusap dengan ah, ketika memakai kufair ah, jadi demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Mengapa Imam At-Tahawi menyinggung masalah ini? Karena ini merupakan apa permasalahan dan ciri-ciri orang Syiah. Ciri-ciri orang Syiah sama seperti orang Khawarij, ciri-cirinya dikit-dikit masalah jihad dan tohut. Dikit-dikit masalah perang. Dikit-dikit masalah uh, pemerintahan. Pokoknya segala kesalahan tumplok kepada pemerintah. Ini ciri-ciri Khawarij. Dan ini salah satu ciri-ciri Syiah. Makanya kalau antum masuk pengajian dari awal sampai akhir, ujung-ujungnya ceritanya pedang, ujungnya cerita perang. Nanti masalah-masalah apa namanya masalah uh, dia bahas misalnya masalah perdagangan, ujung-ujungnya di perang. <laughs> Kau perhatikan, perdagangan begini-begini dalam Islam. Coba sekarang kita lihat perdagangan kapitalisme macam-macam ini gara-gara nah ujungnya itu Masalah apa? Semua masalah. Ujung-ujungnya yang disalahkan adalah pemerintah. Ini salah satu ciri-ciri khawarij. Masalah apa saja coba? Masalah sholat. Nanti bisa ujung-ujungnya pemerintah yang salah. Jadi ujungnya begitu. Ini salah satu ciri-ciri orang-orang khawarij. Dan ini salah satu ciri-ciri orang syiah. Kalau ada antum melihat dia mengusap uh, kakinya dengan kaki telanjang, ini ciri-ciri orang syiah. Ah, jadi demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Makanya Imam At-Tahawi rahimahullah mencantumkan masalah ini. Dalam kitabnya Akidah At-Tahawi. <coughs> Akidah At-Tahawi. Kemudian kita lanjutkan. <coughs> Wa qauluhu dan Imam At-Tahawi juga ber, berkata wal hajj wal jihadu madiyani ma'a ulil amri minal muslimin jihad haji dan jihad dilaksanakan bersama ulil amri minal muslimin yaitu pemerintahan kaum muslimin bersama pemerintah birruhum wa fajiruhum baik pimpinan tersebut pemerintah tersebut pemerintah yang zalim maupun pemerintah yang soleh ila qiyamis sampai hari kiamat. La yubtiluhuma syai'un wa la yunqiduhuma. Tidak ada satupun yang bisa membatalkan masalah ini. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah salah satunya haji dan jihad bersama ulil amri, bersama pemimpin. Pemimpin di sini bukan pemimpin jamaah, bukan pemimpin salat, bukan pemimpin pengajian, Misalnya saya di sini udah saya apa namanya provokator kan begitu dipanas-panasin, akhirnya semua panas, pulang masing-masing ada yang bawa golok, ada yang celurit macam-macam, sudah kita jihad mulai. Karena merasa pemimpin misalnya, ya, bukan pemimpin seperti ini yang dimaksud dalam prinsip alisun lawal Jamaah. Makanya kalau ada orang jamaah yang mereka mengumandangkan jihad, Sementara dia bukan ulil amri kaum muslimin, bukan pemerintah. Maka ketahuilah ini ciri-ciri khawarij. Nah, makanya atau mau kita jihad. Nah, ini khawarij ini. Ciri-ciri. Ya, ciri-ciri. Dan ini juga ya, kalimat ini juga sebagai bantahan terhadap orang Syiah. Kenapa? Karena orang Syiah berkeyakinan bahwasanya yang namanya ulil amri itu, ya, yang namanya ulil amri haruslah seorang yang maksum. Maksum ini yang tidak berdosa. Ya. <coughs> Contohnya orang-orang Syiah di sini disebutkan dalam syarahnya termasuk kaum yang sangat merugi. Mengapa? Karena mereka mencaratkan kalau yang namanya ulil amri yang harus ditaati adalah orang yang soleh. Orang yang maksum tidak pernah berbuat kesalahan. Sementara yang tidak maksum tidak boleh jadi pemimpin. Tidak boleh jadi imam. Artinya imam, imam suatu negara. Contohnya mereka sekarang ini sedang menunggu seorang imam sedang keluar yang menunggu mereka mengundi agar keluar yang bernama Muhammad bin Hussein Al-Askari. Muhammad bin Hussein Al-Askari ini menghilang pada tahun 260 Hijriah. Menghilang pada tahun 260, menghilang entah kemana larinya. Kalau dia meninggal nggak tahu di mana kuburannya. Kalaupun dia masih hidup nggak tahu di mana rimbanya. Tapi orang Syiah menganggap dia ini sedang di dalam gua. Dia sedang mempersiapkan dirinya dan sedang bermukim di dalam gua. Tempatnya di Samuro kata mereka. Ya. Oleh karena itu orang-orang yang di sini dekat sini terus menyediakan kuda ataupun begol, begol ini perkawinan antara kuda dan keledai di depan gua tersebut. Gunanya bagaimana? Mana tahu kalau si imam keluar transportasi sudah oke. Okay. <laughs> Jadi sudah diboking. Makanya tetap disediakan. Kemudian apa lagi? <clears throat> Wa yuqimuna hunaka fi ayyanu fiha may yunadi alai bil khuruj dan mereka memiliki waktu tertentu menentukan satu waktu tertentu ya untuk memanggil imam ini dari dalam dipanggil apa kata mereka ya maulana ukhruj wahai tuan kami ayolah keluar disuruh keluar tapi nggak tahu yang di, yang disuruh keluar tak siapa ya mereka tidak tahu mereka menganggap meyakini bahwasanya Muhammad bin Hussein al-Askari ini sedang bersembunyi di dalam gua yang nanti pada suatu waktu akan keluar memimpin orang Syiah untuk bertempur dan menghabisi kalau sekarang terutama yang dihabisi pertama kali orang Sunni. Ya. Itu yang pertama sekali target mereka. Kalau dia memang ini orang Syiah, kan begitu. Jadi para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, makanya di sini disebutkan haji dan jihad bersama pemerintah kaum muslimin baik yang zalim maupun yang soleh baik yang zalim maupun yang soleh sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantah uh, keyakinan orang Syiah yang mengatakan seorang pemimpin harus maksum sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Auf bin Malik Al-Asja'i qala dia berkata itu Rasulullah SAW alaihi Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Khiyaru a'immatikum Alladina yuhibbunahu wa yuhibbunakum Sebaik-baik pemimpin kalian adalah Mereka yang mencintai kalian dan kalian pun mencintai mereka Ini Kemudian wa yusalluna alaikum wa yusalluna alai wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum kalian minta ampun mintakan ampun untuk dosa-dosa pemimpin imam kalian dan dia juga berdoa agar dosa kalian diampuni jadi ada timbal balik wa syiraru aimmatikum nah, ini dalilnya wa syiraru aimmatikum alladhi tabghadunahum wa yabghadunakum sejelek-jelek pemimpin kalian adalah Pemimpin yang kalian benci dan dia juga membenci kalian. Perhatikan, sejelek-jelek pemimpin. Rasulullah SAW menyebutkan sejelek-jelek ini juga sebagai kalimat sebagai orang yang disebut memimpin. Nah, begitu. Ya. Dia juga disebut Rasulullah sebagai pemimpin. Namun salah satu jenis pemimpin yaitu pemimpin yang buruk. Mengapa? Karena kalian membenci dia dan dia pun membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknati dia dan dia pun melaknat kalian. Maka rame ini kalau kita suruh seperti ini. Ya. Pemimpin yang melaknat rakyatnya, rakyatnya juga melaknat. Ini biasanya gara-gara orang di sini. Ya, yang suka memanas-manasi permasalahan. Masalah ringan, masalah apa namanya? Masalah kecil dibesar-besarkan. Makanya Imam Ahmad pernah berkata, seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, yang terkabul, aku hanya saya hanya berdoa satu hal saja. Apa? Ya Allah, solehkan pemimpin kami. Itu saja doanya. Kalau ini terkabul, tentu semua semua akan beres permasalahan. Itu saja. Ya. Makanya para ulama sering berdoa terhadap untuk pemimpin. Bukan berarti mereka itu penjilat pemimpin. Ini yang salah. Ini yang salah. Ketika seorang alim berdoa untuk kebaikan pemimpinnya, bukan berarti si alim ini menjilat pemimpin. Mengapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata baba sultan uftutina." Barang siapa yang mendatangi pintu penguasa pasti akan terfitnah. Makanya kita lihat hubungan baik antara Imam Ahmad dengan dengan pemimpin pada saat itu. Hubungan baik antara para ulama-ulama dengan pemimpin pada saat itu. Lihat, apakah mereka kecipratan hartanya pemimpin? Tidak. Inilah salah satu dalih yang dilemparkan oleh orang-orang khawarij kepada orang-orang para ulama salaf sebagai pemi, apa penjilat penguasa. Mengapa? mendoakan penguasa, ya. kemudian mendukung penguasa. Jadi dikatakanlah sebagai ulama penguasa. Padahal tidak. Contohnya, seperti Syekh Muhammad bin Salah Al-Utsaimin, oh terkenal di Saudi Arabia. Ya. Dalam biografinya, beliau memiliki rumah yang sangat sederhana. Ketika Raja Fahad memberi bantuan untuk membangun rumahnya, apa yang dia bangun? Bukan rumah yang dia bangun, tapi dia bangun madrasah untuk kaum muslimin. Bukan rumahnya. Kalau kita sekarang ya, kalau di, saya dikasih ya rumah saya dulu kan begitu. Karena belum sampai pada derajat ulama kan begitu mereka inna yakhsyallaha min ibadil ulama. Mereka yang takut pada Allah adalah orang-orang ulama. Yang belum takut pada Allah berarti belum berhak dikatakan seorang ulama. Nah, begitu. Yang masih mencela-mencela belum dikatakan ulama walaupun orang mengatakan kiai, haji dan lain-lainnya. Belum dikatakan seorang ulama. Jadi demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Jadi jihad, haji dan jihad bersama pemimpin kaum muslimin, baik pemimpin tersebut fajir zalim maupun pemimpin yang uh, yang saleh. Ini salah satu uh, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita lihat masalah jihad. Sebenarnya jihad yang bagaimana sih? Kan begitu. Kita perlu melihat perincian jihad. Karena opini masyarakat, terutama orang khawarij, kalau sudah cerita jihad, asap pedang. Pokoknya kalau cerita jihad, asap pedang. Biasanya tujuan utama target mereka yang mana? Apakah orang kafir? Enggak. Target utama mereka adalah pemerintah Kalaupun ada teror sana sini sebenarnya untuk merusak stabilitas pemerintah. Kita lihat <coughs> sebenarnya apa yang dimaksud dengan jihad. Ini saya ambil dari kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan lama kana al-jihadu dzirwatas sanamil Islam wa qub wa qubbatahu ketika jihad itu merupakan puncak keislaman wa manazilu ahli a'lal manazil fil jannah mereka yang berjihad adalah orang yang paling tinggi derajatnya di surga kelak kama lahum rif'atu fid dunya Sebagaimana mereka juga memiliki derajat yang tinggi di dunia. Fahum a'launa fid dunya wal akhirah. Mereka akan mendapat derajat yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzirwatil ulya minhu. Dan pucuk pimpinan seorang mujahid yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaula ala anwa'ihi kullih. Karena beliau telah berjihad dengan seluruh jenis jihad. Fajihadu fillahi hak fajihadi. Beliau telah bersungguh-sungguh dalam berjihad bil kolbi dengan hatinya. Bil janani ya sama dengan hatinya ya wad da'wah wal bayan dan dakwah. Jadi beliau sudah memberi dakwah ya. Hatinya pertama mengingkari segala bentuk kemaksiatan dengan dakwah mendakwahkan kebenaran dan mengingkari apa namanya mengingkari uh, kemaksiatan. Kemudian apa lagi? Wasaifi wasinan dan dengan pedang dan senjata. Jadi tiga. Beliau telah melakukan yang tiga jenis ini. Dengan hatinya, dengan dakwahnya, dan dengan pedangnya. Kau perhatikan maratib yang dibuat oleh Ibnu Qayyim. Tidak yang pertama dengan pedangnya, dengan dakwahnya, dengan hatinya enggak. Tapi yang pertama adalah dengan hatinya, dengan dakwahnya, dan dengan pedangnya. Nanti akan kita lihat. Mengapa? Yang pedang ini malah pencorot kata orang. Malah disebut yang terakhir. Wa kanat sa'atuhu mauqufatan 'ala al-jihad bi qalbi wa lisanihi wa yadihi. Dan beliau telah melaksanakan jihadnya baik dengan hatinya, dengan lisannya dan dengan kekuasaannya. Walihada kana arfa'ul alimin alamin dzikran wa 'azamum indallahi qadran. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang paling tinggi sebutannya, pujiannya di alam ini dan paling besar, paling agung uh, posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin azallahu wa iyyakum. <coughs> Wa amarahu Allah Ta'ala bil jihadi min hay min hinin bu'id. Allah Subhanahu wa taala menyuruh beliau untuk berjihad ketika di awal beliau diutus. Perhatikan. Jihad pedang kapan? Di mana itu? Di mana? Di Medan? Madinah. Di Madinah baru ada jihad dengan pedang. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Furqan ayat 52. Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira. Seandainya kami mau, kami akan utus setiap kampung itu ada satu rasul, ada satu ya, orang yang memberi peringatan. Fala tuti'il kafirin dan jangan kamu taati orang kafir. Wajahiduhum bihi jihadan kabira dan jihati mereka dengan jihad yang yang besar. Wahabi surah makkiyah amru amara fiha bil jihad kufar bil hujjah wal bayan wa tabligh Quran. Ayat ini yaitu ayat yang turun e, ketika di Mekah, termasuk salah satu ayat makkiyah yang turun ketika beliau berada di Mekah. Kita lihat apakah Rasulullah pernah perang ketika di Mekah? Hah? Pernah? Enggak pernah. Bahkan ketika intimidasi orang-orang kufar, tekan orang kufar, siksa orang kufar, membuat sebagian para sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita sudah begini kan? Mengapa kita tidak perangi saja mereka? Tapi Rasulullah belum memerintahi memerintahkan mereka untuk perang. Sudah. Dan kata Allah pada saat itu wajahiduhum. Wajahid uh, eh, walatul kafirin dan kamu taati orang kafir. Wajahiduhum dan kabiroh jihadi mereka dengan jihad yang sangat besar. Padahal ini ketika di Mekah. Apa yang dimaksud dengan jihad di sini? Nah, begitu. Ketika di Mekah, setahu kita tidak ada yang namanya perang. Belum ada yang namanya perang. Berarti jihad yang dimaksud Allah di sini adalah dakwah. Yaitu apa? Bil hujjah wal bayan wa tabligh Quran, yaitu dengan hujjah, dengan penjelasan dan menyampaikan Al-Quran. Inilah jihad Rasulullah SAW pada saat itu. Dan Allah mengatakan wajah hiduhum. Jihati mereka dengan jihad yang sangat besar. Makanya para ikhwatiddin, insyaallah yakum prinsip ahli sunnah wal jamaah ada jihad. Tetapi mendahulukan jihad jenis jihad yang skala prioritas yaitu jihad dakwah. Nanti akan kita lihat bagaimana mengapa jihad dakwah. Kita lihat dalam sirah. Ya. Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana beliau memulai jihad? Maka kita juga memulai jihad dari situ. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai jihad dengan jenis jihad yaitu dakwah, menyampaikan Al-Quran, maka kita juga harus mengikuti jejak beliau dengan menyampaikan Al-Quran, berdakwah. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, Ya, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Li'an uqatilal li'an uqatila uh, adadu minal khawarid ahabbu ilayya bi, ahabbu ilayya bi'an uqatil adaduhum minal atraq." Aku memerangi sejumlah orang-orang khawarid lebih aku sukai daripada aku memerangi orang-orang kufar pada saat itu orang Turki orang-orang khawar diperangi padahal posisi mereka masih terjadi ikhtilaf apakah mereka kafir atau tidak kan begitu jadi demikian para ikhwatiddin azza wa iyyakum jadi ini jihad jihad dengan lisan jihad dengan dakwah dan ini juga disebut dengan jihad kemudian <clears throat> Kita lihat lagi. Walamma kana jihadu a'da'illahi fil kharij far'an min jihadil abdi. Abdi nafsuhu. Fi dzati fi dzatillah. Ketika jihad memerangi musuh-musuh musuh-musuh Allah yang di luar merupakan salah satu cabang daripada jihad seorang hamba terhadap dirinya kama kana Nabi sallam sebagaimana sabda Rasulullah al mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah yang dikatakan orang mujahid adalah mereka yang menjihati dirinya sendiri untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala wal muhajiru man hajara Allah anhu dan yang dikatakan seorang muhajir adalah mereka yang hijrah yang hijrah ataupun yang menjauhkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena jihadun nafsi muqaddaman ala jihadi adui fil kharij. Dan demikian jihad nafsu, jihad terhadap diri sendiri itu lebih didahului dibandingkan jihad melawan orang kafir. Ini bukan berarti beliau berdalil dengan sebuah kisah Rasulullah SAW pulang dari perang Badar, mengatakan Rasulullah, "Raja'na min jihadis saghir ila jihadil akbar." Kita baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar, yaitu jihad hawa nafsu. Ini kisah doaif walaupun maknanya benar. Ya, kisahnya kisah doaif walaupun maknanya benar. Karena Ibnu Qayyim, jihad melawan diri sendiri, artinya bukan untuk bunuh diri ya. Jihad mengendalikan diri untuk tetap berada di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala itu lebih didahului dibandingkan jihad melawan orang-orang kafir. Mengapa? Nah, perhatikan ya. Karena fa innahu man lam yujahid nafsahu awwalan litaf'alu ma umirat bihi. Karena kalau mereka tidak menjihati dirinya mereka diri mereka sendiri untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, fa kaifa yumkinuhu jihadu adui wa yuhariba wa yuharibha fillah. Bagaimana mungkin mereka bisa menjihati me, ataupun memerangi orang lain. Mereka saja tidak mampu mengendalikan mere, diri mereka sendiri untuk tetap berada di atas ketaatan Allah. Bagaimana pula mereka bisa memerangi orang-orang kafir? Tidak ada faedahnya. Jadi kalau ada kita dengar teror, jihad dan macam-macam, ya, dan macam-macam, kita lihat Kata mereka ingin menegakkan daulah Islam dengan membuat mengadakan bom bunuh diri, bom sana bom sini, bunuh sana bunuh sini. Bagaimana mungkin, ya? Bagaimana mungkin mereka mau menegakkan Islam dengan cara dengan jalur menginjak-injak Islam dahulu? Gak akan mungkin. Mendirikan Islam jalurnya hanya satu, yaitu melalui syariat Islam. Dirikanlah Islam kalau mau tegakkan daulah silahkan. Tidak ada yang melarang. Ahlussunnah wal Jamaah juga tidak mengatakan, "Oh, nggak boleh tegakkan daulah Islam." Tidak. Kita mendukung. Tapi apa? Syaratnya dengan jalur syar'i. Tapi kalau mendirikan daulah Islam, menegakkan Islam, kemudian dengan cara menginjak-injak syariat Islam, ini jelas apa? Bukan jihad. Karena apa? Ketika dia menegakkan Islam, dia sendiri sudah menginjak Islam. Di situ dia tidak mampu untuk menjihati diri mereka sendiri. Karena apa? Karena dia tidak berada di atas koridor Islam. Bagaimana mungkin mereka mau me, apa namanya me, menjunjung tinggi nama Islam dengan dalil al-Islamu ya wa la yu'la alaih. Islam itu yang tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari itu dengan me, dengan cara mencoreng nama baik Islam di muka bumi. Akhirnya apa? Akhirnya Islam dan kaum muslimin dicap sebagai orang-orang keras dan teroris. Bagaimana mungkin kita berdakwah kepada orang kafir sementara orang kafir itu sendiri sudah memiliki image, sudah memiliki bayangan orang Islam itu serem. Makanya dalam satu kisah ya orang-orang Amerika sebagian orang Amerika takut bertemu dengan kaum muslimin mengapa karena pandangan mereka masing-masing kaum muslimin itu punya pistol nah begitu jadi takut dibunuh inilah bayangannya ini dikarenakan apa dikarenakan ulah kaum muslimin itu sendiri jadi para ikhwatiddin azza wa iyyakum tidak akan mungkin kita menegakkan Islam dengan cara menginjak-injak Islam. Tidak akan mungkin. Ketika kita mau menegakkan Islam, menegakkan daulah Islam, itu fungsinya untuk apa? Untuk mengayomi kaum muslimin, kan begitu? Untuk mem, uh, me, meratakan kesejahteraan, mensejahterakan rakyat. Menegakkan hukum-hukum Islam. Seperti kisos. Kata Allah, "Walakum fil kisos hayatun ya ulil albab." Sungguhnya pada masalah kisos yang bunuh dibunuh itu merupakan untuk menghidupkan kalian. Itu ada dalam itu ada kehidupan wahai orang-orang yang berpikir kata Allah, wahai orang-orang yang berpikir. Bagaimana kita mau mendirikan daulah Islam, menegakkan peraturan Islam yang peraturan Islam ini gunanya untuk memelihara kehidupan umat, tapi dengan cara membunuh umat. Tentu ini merupakan jalur-jalur yang tidak syar'i. Cara-cara yang tidak syar'i dan tidak mungkin ini terjadi. Ya, dan tidak mungkin ini terjadi. Karena apa? Karena al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Untuk mendapatkan suatu perkara, untuk mendapatkan satu tujuan yang baik, kita juga harus menempuh jalan yang baik. Tidak bisa antum melarang sana nyelewang sini dari jalur mana-mana, injak sana injak sini. Yang penting tujuannya satu yaitu baik. Tidak bisa. Atau lebih simpelnya yang sering saya buat per, saya beri permisalan, antum ingin memelihara anak yatim dan ini merupakan sunnah. Bahkan mengusap anak yatim itu apa namanya mendapat pahala mengusap kepala anak yatim ada pahalanya. Kata Rasulullah, aku dan pengasuh anak yatim begini nanti di hari kiamat. Kemudian antum cari anak yatim tidak ada. Kalau begitu dibunuh saja bapaknya supaya ada anak yatim. Mungkinkah seperti ini? Apakah tujuannya baik? Mengasuh anak yatim baik apa enggak? Siapa yang mengatakan enggak baik? Sangat baik. Tapi kalau enggak ada anak yatim, apakah harus dibunuh bapaknya supaya ada anak yatim? Ini jalur namanya. Jalur untuk mendapatkan suatu kebaikan. Tidak boleh menempuh jalur yang yang salah. Antum ingin melaksanakan satu sunnah ke jenggot. Apa ah, gitu jenggot? Aduh, nggak ada jenggot nih. Yang ada cuma satu dua tiga, ah supaya lebat, cukur saja. Kan begitu supaya lebat, nggak juga sunnahnya. Yang sunnahnya bagaimana? Ya tumbuh tiga, biarkan tiga. Mau tiga setengah ya biarkan saja tiga setengah. nah, <laughs> begitu, itu itu sunnah namanya. Itu baru dikatakan sunnah. Nah, jadi demikian. Jadi untuk melaksanakan satu sunnah, jalurnya juga harus sunnah. Kemudian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Oleh karena itu jihad ada beberapa beberapa tingkatan, yaitu jihadun nafsi yang pertama. Jihadun nafs menjihati diri sendiri. Menjihad jihad hawa nafsu. Wa jihadus syaitan yang kedua. Jihad lawan setan. Kemudian jihadul kufar wa jihadul munafiqin. Jihad memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wa jihadun nafsi ala arba'ati maratib. Jihad nafsu itu ada empat empat tingkatan. Pertama apa? Ayu jahidaha ala ta'allumil huda. Jihad diri ada empat empat e, tingkatan. Yang pertama, dia berjihad bersungguh-sungguh untuk mempelajari Islam. Nah ini. Antum di sini juga merupakan satu jihad. Ya. Duduk di sini juga merupakan jihad. Berapa banyak kaum muslimin yang begitu ngaji innal hamdalillah sinyalnya pun hilang. Nah. Ini jihad namanya. Ya. Karena apa? Setan memang tidak membiarkan antum mendengar pengajian. Terus, alhamdulillah. Nah. Begitu subhanakallah <laughs> langsung langsung kembali sinyalnya datang kan begitu karena mempelajari Islam ya mempelajari Islam salah satu jihad yang terbesar dengan mempelajari Islam antum tahu mana yang halal dan mana yang haram mana yang sunnah dan mana yang bid'ah dengan antum berzikir masuk ke lambu tidak akan dapat membedakan mana yang bid'ah mana yang sunnah percayalah Coba tes. Tiga tahun nanti masuk ke lambung, Saya yakin nggak tahu mana yang membedakan. Nggak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Cobalah. Karena apa? Karena yang bukan cara cara orang-orang salah terdahulu. Imam-imam kita untuk mengetahui halal dan haram. Pergi ke sana kemari mencari hadis. Mencari ilmu. Bukan bawa kompor ya, mencari ilmu. Mencari hadis. Ya, mencari hadis. Belajar dengan seorang Mana sunnah, mana yang bid'ah? Akhirnya dia tahu, oh ini sunnah, ini bid'ah. Kan begitu. Ini. Jadi tidak dengan cara tidak dengan cara antum zikir-zikir kemudian dapat ilmu tidak ada. Tidak ada pernah seperti ini. Kalaupun ada cuma satu, dukun. <laughs> Makanya kalau ada kiai dapat ilmu, nggak pernah belajar, itu dukun. Walaupun serbannya tinggi. Itu dukun. Makanya sekarang susah membedakan antara kiai dengan dukun. Coba perhatikan. Dukun juga buat jimat. Pak kiai juga buat jimat. Bedanya kalau dukun mungkin dia buat batu-batuan, kalau Pak kiai buat jimatnya pakai huruf-huruf Arab. Wow wow mim mim ha begitu. Jadi nampak islaminya. Jadi jimat islami. <laughs> Dari mana datangnya jimat islami? Nah, jadi demikian para ikhwatiddin insyaallah iyyakum ayu jahidaha ala ta'allumil huda. Dia menjihadkan dirinya untuk mempelajari hidayah. Wa dinil haq alladhi la falaha Dan mempelajari agama yang benar ini. Alladhi la halah tidak akan pernah mendapatkan kesejahteraan wala sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bihi. Yang tidak akan mendapat tidak akan bisa memperoleh kesejahteraan hidup, kebahagiaan hidup kecuali dengannya, yaitu dengan dinul Islam. Makanya wajar saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalahu Allah tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menu untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya menu jalan menuju surga. Makanya susah untuk menuntut ilmu. Jarang orang yang sabar untuk menuntut ilmu. Jarang. Selalu saja ada kendala kendalanya ya kesana kemari untuk menuntut ilmu dan ada yang aneh lagi kesana kemarinya doyan untuk ilmunya enggak nah ini dia jadi oleh karena itu tidak mendapat ilmu sama sekali walaupun dia sudah kesana kemari kami rame sana sana sana begitu nggak mendapat ilmu kenapa karena dia bukan mencari ilmu bukan mencari ilmu tetapi Ya jalan-jalan lah, jalan-jalan. lah Tamasya. Tapi kan ini tamasya islami. <laughs> kan begitu. Pokoknya semua sekarang diislamikan saja. Nanti lama-lama ada dangdut islami, rok islami. Kalau kaum muslimin kalau pakai islami, halal lah kan begitu. Karena apa? Ya karena mereka tidak mau belajar. Ini bermasalahnya. Makanya jihad yang pertama sekali. Jihad pertama dalam ruang lingkup jihadun nafsi yaitu Belajar talabul ilmi kemudian wa mata fataha ilmu wa syakiyat fidarain kalau ilmu ini dia tidak dapati berarti dia celakalah dia pada dua kampung yaitu dunia dan dan akhirat kemudian apalagi yang kedua ayujahidaha alal amalu bihi ba'da ilmi yaitu dia berjihad untuk dirinya, berjihad dalam rangka mengamalkan ilmu yang telah dia dapati. Ya. Dalam rangka mengamalkan ilmu yang dia dapati. Berapa banyak seorang yang diet sekali untuk ilmu, tetapi ketika mengamalkannya di sini dia kalah. Di sini dia kalah. Ya. Ketika dia melawan setan, ketika setan menghalangi dirinya untuk tidak uh, apa namanya dia tidak belajar akhirnya dia menang setan nggak bisa menghalanginya dia pun belajar nah, setan nggak akan membiarkan dia begitu saja dia akan masuk pada alternatif kedua diusahakan bagaimana sedaya mampunya agar orang ini tidak beramal dengan ilmunya makanya susah kan makanya ada yang punya prinsip yang aneh aduh semakin banyak belajar semakin banyak yang salah kalau begitu nggak usah belajar saja supaya banyak. Enggak eh, nggak salah, kan begitu. Semakin banyak ngaji kok semakin banyak yang haram nampaknya. Semakin banyak yang bid'ah. Kalau gitu nggak usah ngaji-ngaji supaya semua sunnah. Kan begitu. Semenjak banyak ngaji kok ini salah itu salah. Kalau gitu nggak usah usah ngaji. Kenapa? Karena kalau nggak ngaji kan kita nggak tahu salah, nggak tahu itu sunnah, nggak tahu itu bid'ah, nggak tahu itu mana yang uh, syirik, mana yang enggak. Kan begitu orang yang nggak tahu kan tidak ada hukum itu dia. ya kan? Makanya dia suka jadi orang bodoh. Anda mau nggak jadi orang bodoh? Kalau mau jadi orang bodoh, nggak usah ngaji. Ada yang seperti ini. Ya semakin kita tahu, kita tahu ini halal, ini haram. Aduh, dulu sebelum saya ngaji saya nggak tahu ini haram. Seharusnya kan dia bersyukur, alhamdulillah tahu ini haram. Padahal sebelumnya saya nggak tahu ini haram. Tapi nggak nyesal, aduh kok haram. <laughs> aduh. Kalau sana saya nggak tahu saya nggak ada nggak ada hukum. Karena kan orang yang nggak tahu kan nggak ada hukum. Berapa banyak kaum muslimin yang mengumandangkan lagu-lagu, musik-musik, mereka nggak tahu itu haram. Mereka nggak tahu. Ada yang modelnya sudah tahu jadi ada nyesal. Kalau nggak ngaji kan nggak tahu ini haram. Apakah dia juga berdosa? Ketika dia nggak tahu dia melakukan itu, nggak berdosa. Tapi dia tetap berdosa. Di mana dosanya? Karena dia tidak. Di situ dosanya. Bukan dosanya ketika melakukan itu. Ketika melakukan perbuatan yang haram dia tidak tahu dia nggak ada dosa. Tapi karena dia meninggalkan tolabul ilmi, disinilah letak dosanya. Makanya antum nggak bisa kemana-mana. Mau nggak mau harus begini. Mau nggak mau harus begini. Dan itu aja jalur antum. Gak bisa kiri, gak bisa kanan, gak bisa belakang. Kalau sudah tahu ilmunya, amalkan. Sudah, itu saja. Jadi jangan ada penyesalan. Seharusnya kita bersyukur. Makanya ketika murid Imam Ahmad bertahmid mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah ya al Islam. Uh, eh, segala puji bagi Allah karena aku telah dijadikan seorang muslim. Kata Imam Ahmad masih kurang. Tapi sebutkan alhamdulillah alal islami wa sunnah. Tapi ucapkanlah alhamdulillah karena aku sudah menjadi seorang muslim dan aku tahu sunnah. Nah, begitu. Berapa banyak orang yang nggak tahu sunnah? Ya. Banyak sekali orang nggak tahu sunnah kaum muslimin. Semuanya dianggap sunnah. Yang bid'ah-bid'ah juga sunnah. Karena apa? Yang penting ya dianggap bagus ya bagus lah. Pakai dalil lagi. Man ra wa idza ra'al muslimuna hasanah fa huwa indallahi hasanah. Kalau seandainya kaum muslimin menganggap itu baik, maka baiklah menurut Allah. Kan begitu. Kalau menurut kaum muslimin uh, <coughs> zikir rame-rame itu bagus, maka bagus juga lah menurut Allah. Ya, ini dalilnya. Yang yang yang mengucapkan ini juga bukan orang sembarangan. Kiai, Kiai Haji si pulang-pulang, mama mama mama gitu. Tahu mama mama? M A M A-nya banyak. M A M A M A M B M C. Jadi ini Man ra'al muslimuna hasanah fa wa hasanah. Kalau sudah dilihat kaum muslimin baik ya baiklah menurut Allah. Kan aman. Antum amanlah Kalau kibut baik menurut muslimin, baiklah menurut Allah <laughs> kan begitu. Kalau nggak salat itu baik menurut kaum muslimin, kebanyakan orang ya baiklah menurut Allah. Kan rame kalau begini. Lama-lama habis syariat Islam. Kemudian para ikhwat fillah insyaallah wa iyyakum. <coughs> Jadi yang kedua tadi berusaha ya. Berusaha untuk beramal mengamalkan ilmu yang telah didapati. Mengapa? Karena ilmu yang didapati tidak diamalkan belum mendapat faedah. Ya, belum mendapat faedah. Kemudian yang ketiga ayu jahiduha ala da'wati ilaih wa ta'limihi man la ya'lamu. Kemudian dia berusaha berdakwah, mendakwakan ilmunya tadi yang telah diamalkan tadi dan mengajarkan orang yang belum tahu. Ada lagi yang punya prinsip. Teringat dia ketika mau berdakwah. Ah, Kaburo maqatan indallahi antakulu malataf alun. Sungguh besar sekali murka Allah kepada orang-orang yang berkata tapi dia tidak berbuat. Atak murunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlun alkitab afalata akilun. Apakah kamu memerintahkan orang untuk berbuat baik sementara kamu melupakan dirimu sendiri? Wa antum tatlun alkitab. kitab Sementara kamu membaca kitab, apalah taksilun, Apakah kamu tidak berpikir? Dia teringat ayat ini. Sementara dia punya ilmu sudah diamalkan. Aduh, gimana ya? Nanti kalau didakwahi kita mungkin saja silap atau bagaimana? Tidak beramal. Kalau begitu, tidak usah aja lah berdakwah. Ini juga salah. Ya, ini salah. Mengapa? Karena kalau antum tidak ber mendakwahkan apa yang antum ketahui, berarti apa? Berarti antum menyembunyikan ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengetahui sesuatu kemudian dia sembunyikan, maksudnya ilmu syariat, maka dia nanti akan dibelenggu dengan belenggu dari api neraka. Hmm. Mau pilih mana? Makanya sama seperti yang kedua tadi, mau nggak mau antum harus berdakwah. Kalau salah istighfar. Jadi nggak ada, aduh, setiap berdakwah teringat ayat, aduh nggak jadilah. <laughs> Setiap berdakwah teringat ayat, nanti jangan-jangan kita sendiri nggak buat. Karena ada yang seperti ini. Makanya kalau dia tidak dakwahi, dia terkena ancaman hadis. Kalau dia dakwahi, dia terkena ancaman ayat. Kalau dia nggak amalkan, sudah. Makanya mana yang lebih ringan? Hah? Berdakwah, mengapa? Karena ada kemungkinan untuk diamalkan. Yang tidak didakwahi jelas akan ah, neraka. Ah, Mau pilih mana? Aduh, payah kali Pak Ustaz, kalau gitu masuk haji lah. Aman. <laughs> Aman lah. Eh, seperti tadi jadinya. Nah, dia akan berdosa juga karena meninggalkan talabul ilmu Jadi mau kemana pilihlah Terserah terserahlah, mau tupi choice. Silakan mau pilih yang mana. Kemudian yang ketiga, jahidaha ala sabri ala masyaqqati da'wah ilallah. Kemudian dia berdakwah dan dia harus sabar menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan. Tidak ada dakwah itu yang tidak ada tantangan. Kalau ada seorang yang berdakwah mulus saja berarti ini dikhawatirkan ini dakwahnya dakwah ngapain? Kok mulus-mulus saja tidak ada tantangan? Ya. Ini namanya dakwahnya bunglon. Ketika masuk kelompok hijau, partai hijau lah dia. Masuk kelompok merah, partai merah lah dia. Yang penting cocok, gak ada masalah. Nah, jadi demikian. Ketika kita berdakwah, pasti ada tantangan. Dan itu sudah sunnatullah. Sudah sunnatullah. Jangankan antum berdakwah keluar, berdakwah terhadap istri, berdakwah terhadap anak sendiri aja, itu banyak tantangannya. Jangankan terhadap anaknya sih, berdakwah pada diri sendiri aja banyak tantangannya. Dia tadi rokok, tahu dalilnya. Ah, ini haram. Gimana ya? <laughs> juga. Nah, gimana ini jihadnya? Kan begitu. Ini masih terhadap diri sendiri. Ini rokok aja nggak bisa dihilangkan mau negakkan daulah Islam itu gimana? Dari mana datangnya daulah Islam? Daulah Islam tidak akan tegak dari para perokok-perokok seperti ini. Jadi demikian para ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum. Jadi oleh karena itu ya, jadi tidak mungkin kita melawan. Kita tidak mungkin melawan musuh yang ada di luar sementara musuh yang ada dalam diri kita sendiri tidak mampu kita kita tundukkan. Tidak mungkin. Karena apa? Karena ketika kita berjihad melawan orang kafir gunanya untuk apa? Gunanya untuk menegakkan syariat Islam menegakkan daulah Islam misalnya. Supaya apa? supaya syariat bisa diterapkan. Ketika syariat diterapkan, maka itu semua untuk kepentingan seorang insan untuk masyarakat, untuk hamba-hamba Allah, untuk mengayomi hamba-hamba Allah. Makanya orang yang belum siap terhadap daulah Islam, dia pasti protes terhadap daulah Islam. Mengapa? Karena dirinya sudah masih keropos. Ketika peraturan Islam kamu harus berjilbab, dia sendiri belum mampu untuk melawan dirinya. Bagaimana dia mungkin mau menerima syariat Islam? Menerimanya saja nggak mau, gimana mau menegakkan? Jadi akan muncul berbagai macam kendala-kendala. Jadi ini karena para iya azallahu iyyakum Allah pada kajian akan datang kita bahas masalah jihad setan itu bagaimana ya Allah taala kalau ada uh, kita masih diberi panjangan umur dan tidak ada kendala insya Allah taala pada Sabtu yang akan datang. Aku lu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur Thank you. <coughs>